بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع بهداه اما بعد اخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an kembali di malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran kita pelajaran membaca risalah atau kitab 6 Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-massah ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. karya Fadilatul Syekh Ad-Duktur Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala Kita membaca dan sedikit memurojaah dari awal pasal yang pertama. Kala al-muallif hafizahullah taala wa huwa syekh ad duktur Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullah taala Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslu Al-Awwal Setelah basmalah beliau menyebutkan pasal pertama yaitu Nash'atu Al-Manhaj As-Salafi Awal mula kemunculan Barakallahu Fikum Manhaj As-Salafi Kata beliau hafizahullah taala inna al-manhaja as-salafiyya huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin alaihimus salam منذ أن أمر الله الجن والإنس بعبادته Sesungguhnya manhaj as-salafi merupakan kepanjangan dari jalan para nabi dan para rasul alaihi musallam. Kapan menjadi kepanjangan dari jalan yang dilalui oleh mereka semuanya alaihi musallam yaitu sejak an amarallahu al jinna wal insa bi ibadatihi semenjak Allah Subhanahu wa taala perintahkan jin dan manusia untuk mentauhidkannya. Kama qala ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan hamba dan jin semenjak awal diciptakan, semenjak awal Allah Jalla wa'ala hidupkan. Barakallahu fikum, Allah menciptakan kehidupan untuk mereka semuanya, liya beluakum. Untuk menguji kalian semuanya, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling benar amalannya? bukan yang paling banyak namun yang paling benar amalannya ahsanu amala yang paling mencocoki bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam yang mencocoki jalan dan paling selaras dengan jalannya para nabi dan para rasul wa huwal azizul ghafur dialah Allah zat yang maha mulia al aziz dan juga maha pengampun Naam ahsanu amala yang paling mencocoki jalannya al-anbiya wal mursalin. Nah, Allah Jalla wa ala telah menciptakan kehidupan umat manusia semenjak Allah hidupkan mereka. Barakallahu fiikum. Naam. Itu sebagai ujian bagi umat manusia yang telah Allah hidupkan. Semenjak awal Allah berikan kehidupan, ujian untuk apa? siapa di antara kalian umat manusia yang ahsanu amala, yang paling benar amalannya, yang paling mencocoki jalan, arahan, serta petunjuk para nabi dan para rasul. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala melanjutkan, "Fa inna Allah ta'ala khalaqa Adam wa zawjahu wa awjadahuma fil jannah." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dan pendamping hidupnya yaitu istrinya Hawa dan Allah Azza wa Jalla jazakallahu khair menciptakan keduanya Allah tempatkan keduanya di dalam al-jannah wa awsahuma ikhtibaran wabtilaan bi'adamil akli min syajaratin fil jannah dan setelah ditempatkan di dalam al-jannah, Allah jadikan mereka berdua tinggal di dalam al-jannah dan dalam surga Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi keduanya Allah memberikan wejangan Allah berikan wasiat untuk tidak memakan enam buah dari pohon. Salah satu pohon itu ditunjuk oleh Allah Jalla wa Ala di jannah wa hadzarahuma min ta'ati syaitan dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keduanya untuk hati-hati dari mentaati dan mengikuti derap langkah syaitan walakinna syaitana azallahuma wadallahuma bighurur namun ternyata syaitan Allah takdirkan berhasil menggelincirkan keduanya dan berhasil membujuk keduanya untuk mengikuti bisikan-bisikannya hatta akala minha sampai keduanya pun mewujudkan ajakan syaitan yaitu memakan dari pohon yang telah Allah larang tadi. Fakanatin natijatu an uhbita ilal arub. Maka hasil akhirnya dari kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam dan juga istrinya mengakibatkan beliau berdua diturunkan di bumi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di surat Al-A'raf mulai ayat ke-19. Allah Jalla wa Ala menyeru Nabi Allah Adam ya wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah Wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga, di dalam jannah. Fakula min haitsu syi'tuma dan silahkan kau makan dari pohon manapun yang engkau sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Namun jangan kalian dekalan berdua dekati pohon ini, pohon yang telah ditunjuk oleh Allah, pohon al-khuld fatakuna minadh zalimin sehingga kalian berdua kalau masih mau mendekatinya dan masih mau untuk memakan buah dari pohon tersebut maka fatakuna minadh zalimin kalian berdua pun termasuk orang-orang yang zalim fawaswasalahuma masyaitan maka syaitan pun akhirnya datang memberikan waswas memberikan bisikan-bisikannya untuk menggoda Naam liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Apa tujuan syaitan? Tujuan syaitan adalah untuk agar pakaian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada keduanya pun tersingkap dan auratnya pun juga terbuka. Nah, satu sama lain di antara mereka pun tersingkap auratnya. Maka syaitan menggoda keduanya untuk memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kata syaitan menyampaikan bujukan rayuannya nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah tidaklah Rob kalian melarang kalian dari pohon ini kecuali tujuannya agar kalian menjadi dua malaikat. Kalau kalian makan, kalian akan menjadi dua malaikat atau minal khalidin. Atau agar kalian tidak menjadi kekal hidup di dalam jannah. Wa qasamahuma dan tidak hanya memberikan bisikan-bisikan buruknya tersebut, ia iringi ajakan dan godaannya tersebut dengan sumpah kosamahuma. Keduanya, afwan. Syaitan pun bersumpah kepada keduanya, ini lakuma laminan nasihin, wahai Adam dan Hawa, benar-benar sungguh saya ini, ya, syaitan bersumpah Ya, dengan sumpah palsunya tersebut ia membohongi Nabi Allah Adam dan istrinya. Inni lakumala minan nasihin. Sungguh saya ini merupakan penasehat bagi kalian berdua. Saya ini adalah seorang penasehat kalian. Maka ikutilah aku fadallahuma bihurur. Maka keduanya berhasil untuk dikelincirkan oleh syaitan dan berhasil untuk di naam dibujuk, dirayu oleh syaitan. Kemudian akhirnya keduanya kata Allah Jalla wa ala falamma syajarata ketika keduanya dzaqa mencicipi dan merasakan buah dari pohon tersebut badat lahuma sauatuhuma seketika langsung hilanglah pakaian yang dikenakan keduanya dan nampaklah tersingkaplah wa taufiqa enam tak nampak dan tersingkaplah aurat keduanya wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah lalu kemudian akhirnya keduanya seketika itu pula mencari dedaunan dari pohon-pohon al-jannah untuk menutupi aurat keduanya nah disebutkan oleh para ulama tafsir barakallahu fikum sehingga tanggallah ketakwaan keduanya karena tidak mengikuti wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggalnya ketakwaan batin tersebut nampak pada tanggalnya pakaian yang telah dipakaikan di jasad mereka. Sehingga keduanya pun akhirnya penuh eh, penuh rasa malu menutupi aurat keduanya dengan apa? Dengan dedaunan jannah. Nah, Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma an syajarah. Maka Allah Jalla wa'ala pun memanggil keduanya, Adam dan Hawa. Wahai kalian berdua, Adam dan Hawa, bukankah sudah saya larang kalian ini? Antil kumasyayarah dari pohon tersebut. Wa akul lakuma inna syaitana lakum aduwum mubin. Bukankah sudah saya beritahu kepada kalian kalau syaitan itu merupakan musuh kalian yang betul-betul nyata? setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Abdullah bin Salfiq fa aqarra bi keduanya pun mengaku salah mengakui kesalahannya mengakui kekeliruannya mengakui barakallahu fikum dosa-dosanya mengakui dosanya afwan wastaghfara rabbahuma keduanya pun rujuk dan memohon ampun kepada Robnya. Nah, petunjuk ya rujuk kepada al-haq yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh abuna Adam wa Hawa ya wastaghfara rabbahuma keduanya pun meminta ampun kepada Allah azza wa jalla wa taba ilaih dan keduanya bertaubat kepada Allah fataballahu taala alaihima sehingga Allah jalla wa ala pun menerima taubat beliau berdua wa ahbatahuma fil ard. Namun tetap Allah Jalla wa Ala menetapkan keduanya barakallahu fikum atas perbuatan tadi yang dilakukan oleh beliau berdua ahbatahuma fil ard. Allah turunkan keduanya ke muka bumi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kala keduanya Adam dan Hawa berkata, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan mengakui dosa-dosanya, mengakui kekeliruannya. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah mendolimi diri-diri kami. Nah, rujuk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, dan akhirnya memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah jika engkau tidak taghfir lana tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami lanakunanna minal khasirin sungguh kami benar-benar termasuk bagian dari orang-orang yang sangat rugi qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Walakum fil ard. Naam. Wa enam qalah bitu kata Allah Jalla wa ala turunlah kalian semuanya ya ke muka bumi ba'dukum li ba'din adu. Masing-masing kalian merupakan musuh satu sama lain. Walakum fil ardi mustaqarr dan kalian naam di muka bumi diciptakan untuk kalian tempat tinggal, eh, firosh, bumi yang telah dihamparkan, ya. Terus kemudian kalian juga diberi waktu, ajal, diberi batas waktu berada di muka bumi, hidup di bumi, tidak selama-lamanya. Wa mata'un ilahin dan beberapa kesenangan yang nanti akan juga terputus yang akan kalian tinggalkan setelah kalian diwafatkan oleh Allah Jalla wa ala. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di ayat yang ke-25 di surat Al-A'raf ini Allah Azza wa Jalla menegur uh, namanya mengingatkan mereka qala fiha tahyaun. Kalian di muka bumi, di atasnya lah kalian hidup wa fiha tamutun dan di bumilah pula kalian juga akan mati wa minha tukhrajun dan kalian pun akan dibangkitkan kembali juga darinya dari muka bumi. Nah, Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala thumma aujadallahu taala min sulbihima dzurriyyatah dzurriyyatahuma. Kemudian Allah Jalla wa ala naam menciptakan dari sulbi keduanya menciptakan keturunan mereka berdua, menciptakan anak-anak cucu keturunan mereka semua. Wa akhadha alaihimul ahda wa hum fi dhahri abihim Adam wa fi dhuhuri abaihim an ya'budullaha wahdahu la lah wa annahu khalaqahum lidzalik wa fattarahum alaihi Wa akhadha alaihimul ahad. Kemudian Allah Jalla wa'ala semenjak anak Adam itu diciptakan dalam kandungan ibunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengambil perjanjian. Mengambil akad perjanjian. Dalam keadaan anak-anak manusia tersebut ber, masih berada di punggung ayah-ayah mereka. <clears throat> masih berada di punggung ayah-ayah mereka di tulang sulbinya ayah-ayah mereka itu Adam. Wa fi dhuhuri abaihim dan juga di tulang-tulang punggung ayah-ayah mereka dari keturunan Adam. Artinya anak manusia itu semenjak masih di tulang punggung ayahnya Allah Azza wa Jalla telah mengambil perjanjian kesepakatan akad perjanjian dengan umat manusia apa akad kesepakatan perjanjian tersebut? An ya'budullaha wahdah. Untuk beribadah hanya kepada Allah semata. La syarika lahu. Tidak ada sekutu apapun bagi Allah Azza wajal Tidak memberikan ibadahnya kepada siapapun. Nah, kecuali hanya Allah Jalla wa Ala wa annahu khalaqahum lidzalik wa annahu khalaqahum lidzalik dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka untuk tujuan tadi. Tujuan apa? Tujuan ayya'budullah wahdah la syarikalah. Tujuan mengibadahi Allah semata dan ini merupakan barakallahu fikum nam inti dakwah as-salafiyah yaitu mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Wa fattarahum alaih dan Allah Jalla wa ala menjadikan itu sebagai fitrah aslinya mereka. Allah jadikan itu sebagai jibilah dan watak aslanam eh, eh, yang telah Allah letakkan dalam sanubari mereka. Yakni apa? Yakni beribadah kepada Allah. Artinya keyakinan itu adalah keyakinan yang sudah nam ditetapkan dalam koror, ya ditetapkan menjadi koror yang mereka akui di dalam hati-hati mereka. Umat manusia semenjak kapan? Semenjak anak Adam itu berada di tulang punggung ayahnya di tulang sulbi dari ayah mereka. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ketika Allah Jalla wa ala akhadha mengambil dari bani Adam semenjak mereka fi zuhurihim min zuhurihim dzurriyatahum yang mengambil perjanjian kepada anak-anak keturunan Adam belum mereka apa sebelum mereka masuk di perut ibunya tetapi masih di tulang punggung ayahnya masih berupa air mani wa ashadahum dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka atas diri-diri mereka Allah Azza wa Jalla katakan kepada mereka anak-anak manusia yang kondisinya masih di tulang-tulang ayah mereka, tulang punggung ayah mereka, alastu birabbikum. Kata Allah Jalla wa'ala kepada manusia, bukankah saya ini Rob kalian, pencipta kalian, pengatur alam semesta ini, pengatur kehidupan kalian, yang mengatur rezeki kalian. Qalu bala syahidna. Kata anak manusia, tentu ya Allah kami bersaksi. Kami bersaksi atas apa yang kau sampaikan tadi. Bahwasanya engkau adalah Rob kami. Engkau adalah pengatur kami. Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah pengatur alam semesta pula. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an ghafilin. Lalu kemudian nanti di hari kiamat kalian kalian berkata inna kunna an hadha ghafilin ya Allah sungguh kami lalai ya Sungguh kami lalai akan janji yang telah engkau ambil dari kami. Sungguh kami kami eh, kami betul-betul lalai. Kemudian 6 berhujjah dengan dosa dari orang tua mereka. Autakulu atau kalian akan berkata ketika nanti hari kiamat In nama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurri wa kunna dzurriyatan min ba'dihim. Ya Allah, kami ini hanya enam keturunan. Sesungguhnya kesyirikan itu sudah dilakukan oleh ayah-ayah kami, oleh orang-orang tua kami sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim dan apalah artinya kami, wong kami hanya adalah anak, ikuti apa maunya orang tua. Dan kita melihat orang tua kami melakukan demikian. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah engkau akan membinasakan kami ya Allah bima fa'alal mubtilun atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang batil? Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah Allah Azza wa Jalla nufassil kami jelaskan serinci mungkin ayat-ayat kami la'allahum yarji'un agar mereka yakni umat manusia ini kembali. Artinya apa? Inti ajaran as-salafiyah dakwah salafiyah yang menjunjung tinggi tauhid was sunnah itu memang sudah ada semenjak umat umat manusia ini ada di tulang ayah-ayah mereka. Ada di nam di mani orang-orang tua mereka. Barakallahu fikum. Demikianlah berawal dakwah salafiyah itu. Diajarkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dan Allah ambil sebagai janji ketika anak-anak Adam itu masih berada di naam tulang-tulang sulbi ayah mereka. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq Hafizahullah taala melanjutkan membawakan naam hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Naam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au rawa asy-syaikhan kata Syekh Abdul bin Salfiq rawa asy-syaikhan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yaumal qiyamah Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yuqalu rojul min ahlin nar. Ya, dikatakan kepada salah seorang penduduk annar pada hari kiamat nanti. Ara'aita law kana laka ma al ardi min syai' akunta muftadiyan bih? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Jalla wa'ala berkata kepada salah satu penduduk An-Nar, Wahai engkau, penduduk neraka, duhai kiranya, andaikan engkau, coba kau pikir, andaikan engkau punya enam sesuatu harta, barakallahu fikum, eh, barakallahu fikum di muka bumi. Akun tamuftadiyan bihi, apa kau akan kau gunakan harta tersebut untuk menebus dirimu sekarang? dari siksa ini? Qala fayakuru na'am. Qala kata Rasul alaihi salatu wasalam, penduduk neraka tersebut berkata, "Iya." Saya akan gunakan hartaku tersebut untuk menebus diriku. Qala fayakul, Rasul alaihi salatu wasalam berkata, lalu suara tersebut yakni Allah azza wa jalla berkata, berfirman, "Qad aradtu minka ahwana min dhalik." Wahai penduduk neraka, Sungguh dulu ketika kamu di dunia, saya meminta kamu perkara yang lebih ringan daripada itu. Gak perlu kamu menebus harta. Ya. Saya ajukan permintaan kepadamu sesuatu yang lebih ringan. Dari apa? Dari kau menebus dirimu dengan seluruh hartamu. Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a." Sungguh aku telah mengambil perjanjian darimu. Ya, akad janjimu yang aku ambil dulu adalah engkau tidak akan menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ingat, ketika itu janji itu aku ambil ketika kau masih apa di tulang sulbi ayahmu. Ketika kau lahir, kau besar fa'abaita illa an Justru malah sebaliknya, kau langgar janjimu. Kau langgar janjimu, kau menyekutukanku dengan sekutu-sekutu lain. Naam. Wa al ibad ala hadzal mitsaq. Lalu terus menerus hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terus mereka ada pada janji tersebut, berada pada janji tersebut. Nah, hadzal mithaq. Ya, kesepakatan perjanjian dengan Allah Jalla wa ala dan tidak apa? Tidak gugur. Terus ada. Wa ala tauhidillahi asyrat kurun. Artinya ketika apa? Nabi Allah Adam alaihi salam turun ke muka bumi selama 10 kurun, 10 abad lamanya anak Adam ini berada di atas apa? Di atas janji tersebut, menunaikan janji itu kepada Allah. Mereka semuanya di atas tauhidullah. Mereka semuanya di atas tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala hatta jtalat eh, hatta syaitan atau syayatin an dhalik hingga sampai syaitan pun berhasil menggoda mereka dan membawa mereka hidup sesat jauh waharrafathum anit tauhid dan memalingkan mereka dari tauhid. Berhasil syaitan. Setelah apa? Setelah berlalunya 10 abad lamanya. 10 abad berada di atas tauhid. Lalu kemudian datanglah syaitan, berhasillah anak Adam ini untuk disimpangkan, dipalingkan hingga menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Rawa Muslimun fi sahihi an Iyad bin, eh, bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alimah Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab sahih beliau dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus semuanya di atas tauhid wa innahum atathum syayatinu fa'adallathum an dinihim lalu kemudian mereka didatangi oleh para syaitan yang mana para syaitan ingin memalingkan mereka dari agama mereka dari agama tauhid yang selama ini mereka pegangi dari agama tauhid yang selama ini mereka ikuti wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum dan mereka mengharamkan segala sesuatu mengharamkan hal-hal yang aku halalkan untuk mereka. Barakallahu fikum. Menghala, mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan untuk mereka. Wanas'alullah as-salamatu wal afiyah. Menyekutukan Allah Jalla wa berhasil di eh, dipalingkan dari agama tauhid dan juga apa? mereka mengharamkan hal-hal dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan halal wal haram itu semuanya murni hak dari Allah tabaraka wa taala tidak ada hak bagi makhluk untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala wa ba'da hadzal mitsaq alladhi akhadahu alaihim wa hum fi dhahri abihim <clears throat> setelah perjanjian ini <clears throat> yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka yaitu atas umat manusia dalam keadaan mereka masih berada di punggung ayah-ayah mereka di tulang-tulang sulbi mereka thumma fattarahum wa jabbalahum 'alal iqrar bihi wa khalaqahum syahidina bih kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan fitrah tersebut fitrah apa fitrah untuk mentauhidkan Allah wajabbalahum dan Allah menjadikan itu sebagai jibilah mereka sebagai tabiatnya mereka Tabiat untuk apa? Alal iqrar bih. Tabiat untuk mengakui tauhidullah. Mengakui bahwasanya tidak ada zat, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata. Wa khalaqahum syahidina bihi dan Allah ciptakan mereka semuanya sebagai anak-anak manusia dalam kondisi syahidina bihi bersaksi akan kebenaran tauhid Inti dari ajaran apa? Ajaran As-Salafiyah. Arsalallahu rusul alaihi musallam li'ibadihi. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul alaihi musallam kepada hamba-hambanya. Liyudhakiruhum bihadal mithaq. Untuk mengingatkan kembali, merefresh ingatan mereka kembali setelah mereka tercipta dan keluar di alam dunia. Para rasul tersebut membawa misi untuk mengingatkan mereka tentang janji yang telah Allah ambil dari mereka ketika mereka masih di tulang-tulang sulbi ayah-ayah mereka. Wa yunziruhum wa yubashiruhum. Dan Rasul Alaihissalam salatu dan para nabi dan para rasul tersebut wa yunziruhum. Ya, wa yunziruhum. afwan wa yunziruhum. mengingatkan mereka memberikan mereka peringatan wa yubashiruhum dan memberikan kabar gembira kepada mereka Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami ini wahai Muhammad, Rabbmu yakni Allah Tabaraka wa taala telah menyampaikan wahyu kepadamu. Sebagaimana isi muatan wahyu tersebut kami sampaikan pula kepada Nuh dan para nabi yang datang setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan kami sampaikan pula wahyu tersebut kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yakub wal asbat. Apa makna al asbat? Disebutkan oleh Al Imam Tabari rahimahullah taala dalam tafsirnya, al asbat adalah anak keturunan dari Nabi Allah Yakub. Anak keturunan dari Nabi Allah Yakub alaihi salam. Wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Naam. Dan kami sampaikan pula wahyu tersebut kepada Isa, Ayyub, Yunus, Harun, wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Dan kami datangkan zabur pula kepada Nabi Allah Dawud. Wa rusulan Qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Serta para rasul. Naam. Serta para rasul. Naam. serta para rasul yang telah kami kisahkan kepada kalian, ya, yang telah kami sampaikan kisah-kisah mereka kepada kalian, mingkobel yang datang sebelumnya, warusulan lam hum alik. Dan ada pula para rasul yang belum kami sampaikan kisahnya kepadamu, wahai Muhammad. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Jalla wa'ala kallamallahu Musa Allah mengajak bicara Nabiullah Musa dengan sebenar-benarnya artinya betul-betul Allah ajak bicara dengan saut masmur dengan suara yang didengar oleh Nabiullah Musa rusulan mubashirin wa mundhirin dan juga para rasul yang bertugas memberikan kabar gembira wa mundhirin dan memberikan peringatan li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah hal itu para rasul tersebut Allah utus memberikan kabar gembira dan Allah utus untuk memberikan peringatan agar umat manusia ini tidak punya argumen lagi untuk mengelak ketika nanti dihisab oleh Allah Jalla wa'ala di akhirat ba'dar rusul setelah datangnya para utusan tersebut dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Wa kanallahu azizan hakima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob yang aziz serta maha hakim, maha hikmah. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfik hafizahullahu taala setelah tadi membawakan ayat ya yang menyebutkan bahwasanya para rasul Allah Naam para rasul Allah utus untuk mengingatkan kembali janji-janji yang telah Allah ambil dari mereka semua. Wa hakadha istamarra irsalur rusuli alaihimus salam li umamihim demikian terus berlangsung. Ya, demikian terus berlangsung pengutusan para rasul tersebut kepada umat-umat mereka. Masing-masing dari umat ini telah didatangi oleh seorang rasul. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu Setiap kali enam ada satu umat didatangi rasul yang diutus kepada mereka, apa sikap mereka? kadzabu mereka mendustakan rasul tersebut. Mereka dustakan utusan tersebut yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan janji tersebut. Yang telah mereka persaksikan kebenarannya semenjak mereka ditulang asulbi ayah-ayah mereka. Syahidi nabihi. Qalu bala syahidina ya Rabb. Kami bersaksi akan kebenaran tauhid mentauhidkanmu ya Rob. Dakwah salafiyah sudah apa? Sudah ditakrir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sanubari anak-anak Adam. Nah, tetapi subhanallah ketika mereka terlahir di dunia menjadi anak manusia, datang para utusan tersebut mengingatkan mereka akan tujuan hidup mereka yang telah Allah jadikan tabiat untuk mengakui tujuan hidup tersebut, mereka dustakan. Hatta ba'athallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah Jalla wa'ala utus penutup para nabi yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu ala hini fatratin minar rusul. Allah Jalla wa'ala utus beliau ketika pada masa-masa kekosongan dari para rasul. Wadurusun minal kutub kekosongan pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab suci. Watomus minas subul. Ya. Thomas tertutup semua jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan risalah, jalan-jalan yang mengantarkan hamba-hamba kepada ridha Allah Subhanahu wa taala tertutup. Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل بساحتهم العذاب. dan sudah pada keadaan seperti itu keadaan mereka tidak tidak ada nabi tidak ada rasul yang membimbing di atas kekufuran keadaan mereka itu sudah layak sebenarnya untuk Allah Jalla wa'ala turunkan yang namanya azab Waqad nadhara al-jabbar jalla jalaluhu ilaihim famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah jalla wa ala melihat kepada mereka semuanya sungguh Allah murka enggak ke melihat kepada bangsa Arabnya ataupun bangsa asingnya illa baqaya min ahlil kitab kecuali tersisa beberapa ter, masih tersisa orang-orang dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Yahudi dan Nasrani. Nah, wa kanatil umam إذ ذاك baina musyrikin birrahman abidin lil للأوثان wa abidin lin niran wa abidin lis sulban والنجوم abidin lis syams wal qamar wan nujum kafirun hayyil qayyum dan keadaan umat manusia ketika itu berkutat kepada kesyirikan terhadap uh, terhadap Ar-Rahman, menjadi hambanya Authan, menjadi penyembah An-Niran, penyembah api, menjadi penyembah as-sulban, penyembah salib. Au abidus syams, abidun li syams atau nam, penyembah matahari, penyembah bulan, bintang, semuanya dalam keadaan kafirun billahil hayyil qayyum. Semuanya telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Au ta'ihin fi baidai dalalatihi hayran atau dalam kondisi taeh ya seperti orang hilang di tengah gurun pasir bukan sembarang gurun pasir gurun pasir e, enam kesesatan dolalah kebid'ahan kekufuran hairan dalam keadaan bingung Waqad istahwahu syaitan berhasil disimpangkan dan juga enam dibawa jauh tersesat jauh oleh syaitan sadda alaihi tariqul huda al uh, wal iman tertutup sudah jalan hidayah kepada mereka tertutup sudah jalan iman kepada mereka fal ma'ruf indahu ma wafaqa iradatahu wa ridah perkara yang ma'ruf bagi mereka adalah yang mencocoki kemauan dan keriduan mereka keriduan manusia Wal mungkar ma khalafa hawa. Kemungkaran itu adalah yang menyelisihi hawa nafsunya. Pokoknya semua yang menyelisihi hawa nafsu dikatakan mungkar oleh mereka ketika itu. qad takhalla anhu rahman wa qaranahu khudlan Dan Allah Jalla wa ala berpaling dari mereka. Wa qaranahu wa qaranahu khudlan dan enam Allah iringkan kepada mereka al-khudlan, ditelantarkan sekalian. Yasma' wa yubsir bihawa. Mau mendengar dan melihat dengan kacamata hawa nafsunya, dengan telinga hawa nafsunya. La bimaulah. Tidak melihat dan mendengar ya dengan ridho maulah, dengan ridho maulanya, yakni Rabbul Alamin. Wa yabtish wa yamshi binafsihi, menyentuh dan berjalan enam, enam, eh, dengan kemauan hawa nafsunya wa syaitanihi dengan kemauan syaitannya. La billah. Bukan dengan Allah, dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Fababul huda dunahu masdud. Maka pintu hidayah betul-betul tertutup rapat huwa anil wusuli ila ma'rifati rabbih wa tibai mardati masdud. Dan dia hamba tersebut pada masa itu untuk bisa sampai mengenal kepada Robnya, mencari ridhonya itu betul-betul tercegah sekuat mungkin. Fa ahlul ardi bainataihin hayranin. Sungguh para penduduk bumi ketika itu betul-betul taih tersesat jauh hayran dalam keadaan bingung. Wa abdun lid dunya huwa alaiha lahafan wa munqadun syaitan. Naam jahilun au jahidun au musyrikun birrahman alaiha lahfan ya. taat kepada syaitan hamba yang jahil jahid menentang musyrik eh, musyrikun birrahman serta menyekutukan ar-rahman fal ardu qad ghasyat ghasyat zulmatul kufri wal jahli wal inad sungguh bumi ketika itu terselimuti dengan kegelapan kekufuran, kegelapan kejahilan, kegelapan penentangan. Waqad 'alaiha a'immatul kufri wa asakirul fasad. Dan pada ketika itu betul-betul yang berkuasa di muka bumi ialah a'immatul kufur, imam-imam para pemimpin kekufuran serta para tentara-tentara kerusakan, tentara-tentara kesyirikan dan tentara-tentara iblis dan syaitan. Fa'andara sallallahu alaihi wasallam wa bashar. Maka Rasulullah alaihi wasallam datang untuk mengingatkan dan menyampaikan kabar gembira. Insyaallah insyaallah taala penjelasan Syekh Abdullah bin Salfik ini masih cukup lumayan panjang. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena di tempat kami sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah dan keliru mohon disampaikan dan diluruskan. Wa naktafi bihadza wa wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh